ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله يا حي يا قيوم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك kama nawwartal ardu bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin para pemirsa acara ini baik yang hadir di pesantren maupun yang menyimak lewat TV internet ini adalah tayangan pertama menggunakan TV yang bisa disimak di seluruh dunia. Alhamdulillah. Kajian kita kali ini adalah Al-Hadi. <coughs> Allah yang Maha memberi petunjuk. Saudaraku sekalian, Al-Hadi akar katanya ha, dal dan ya yang menurut para pakar bahasa ini artinya adalah tampil ke depan memberi petunjuk. Jadi Allah Al-Hadi adalah Allah yang maha memberi petunjuk. Kita setiap sholat memohon Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus Terus menerus diulang Di dalam duduk di antara dua solat juga Wah ini Minta diberi petunjuk Ini petunjuk dari Allah itu penting sangat penting karena yang paling tahu segala hal hanya Allah kita bodoh Allah tahu segala-galanya. Inna bi kulli syai'in alim. Jadi kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah repot sekali. Makanya tongkat itu <coughs> eh, juga hadi itu adalah tongkat untuk orang saudara kita yang tunanetra itu juga menjadi bagian yang bisa menuntun. Mas saudaraku sekalian, arti yang kedua adalah penyampaikan dengan lemah lembut. Hadiah juga itu ha dal dan ya. Jadi hadiah itu pemberian yang disampaikan dengan ketulusan, kelemah lembutan hati. Baik hidayah dari Allah itu beragam tingkatannya kita sangat memerlukan hidayah Allah dalam hal apapun hidayah yang paling sederhana pada waktu kita lahir adalah sebetulnya sebelum lahir juga sel sperma itu Allah yang memberi petunjuk bertemu dengan sel telur karena benar-benar tidak ada yang mengajari semua ini selain Allah. Jadi kucing jatuh cinta ke kucing lagi juga. Ini hidayah Allah. Termasuk kucing menikah hidayah Allah. Ini kalau kita makhluk manusia hidayah yang paling primitif atau paling adalah insting. Ketika lahir langsung menangis. Siapa yang mengajari nangis? Apakah ada bapak-bapak ketika melihat bayi lahir pelajaran pertamanya menangis? Tidak, bayi menangis. Kemudian menyusu kepada ibunya. Ini pun benar-benar insting sudah dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa nah dari sana meningkat ke hidayah selanjutnya pertolongan Allah adalah panca indera kita sudah mulai mendapatkan banyak petunjuk dari mata banyak petunjuk lewat telinga banyak petunjuk lewat rasa kita mengenal lebih banyak Memang dalam teori pidato kalau ada yang bergerak semua yang melihat yang bergerak. Terima kasih ya ini adalah santri yang bagian ngurus internet jadi harus ikut memantau. Sampai di mana barusan? Ya bergerak terbukti kita juga melihat. Banyak informasi yang Allah berikan lewat indera kita. Tapi indera tidak cukup untuk bisa mengenal kehidupan yang sebenarnya, arti hidup, maka dibutuhkan hidayah bentuk ketiga yaitu akal. Kalau menciptakan akal, ini mata tidak selamanya benar ini. Coba lihat rel kereta api dari jauh, ujungnya bertemu. Padahal tidak. Tongkat dimasukkan ke dalam air, langsung patah atau bengkok, padahal tidak. Nih saya dari jauh. Saya besar kecil coba deh. Tergantung dibandingkan dengan gajah saya kecil. Ini tidak ada hubungannya hadirin. Telinga ini mata saja lihat kelopak mata dia tidak tahu. Tidak cukup untuk mengenal, hanya mengandalkan indera. Allah ciptakan akal nalar tapi ya nalar ini juga bisa jadi baik bisa jadi jahat termasuk adanya internet ini adanya satelit ini adalah hidayah e, dari Allah jangan anggap internet ini barang bahaya tidak semua teknologi itu mutlak ciptaan Allah sudah zaman kita sekarang zaman teknologi kita tidak bisa alergi kepada teknologi karena teknologi juga adalah ciptaan Allah memang hidayahnya mikirnya kepada sebagian orang yang belum kenal Allah tapi buktinya dengan adanya internet ini saat ini di Qatar, di Jerman, di berbagai mancanegara sedang menyimak tinggal kita manfaatkan saja pisau mau dipakai nodong atau mau dipakai masak dan pernah itu ada yang menjerit-jerit itu ya diiris-iris lalu ditusuk-tusuk tapi semua orang senang karena tukang sate yang melakukannya tidak apa-apa itu juga pakai pisau hadirin kenapa terlalu serius tenang ya nah hidayah akal banyak yang cerdas tapi tidak cukup makanya ada hidayah yang lebih penting lagi yaitu hidayah agama. Banyak yang diberikan akal cerdas, tapi kalau tidak diberikan hidayah agama, tidak mengerti kecerdasannya dipakai apa. Hidayah agama juga terbagi dua. <coughs> Satu hidayah agama berupa petunjuk seperti ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua hidayah berbentuk taufik. Dorongan sehingga kita mau mengamalkannya. Pertemuan ini hidayah Allah nih. Kita bisa berkumpul di masjid atau menyimak lewat radio, lewat handphone, lewat internet. Karena pada saat yang sama banyak nih yang lebih menarik, di TV lebih menarik. Lebih atraktif, lebih jelas. Di luar di sana ada tuh apa tuh? Hiburan malam korsel dan sebagainya, kuda-kudaan, boneka-boneka. Tapi hidayah Allah kita dibuat senang untuk belajar agama. Dari sini tergantung kalau kita sungguh-sungguh minta hidayah bisa jadi hidayah yang mahal yaitu taufik bisa mengamalkan. Nah, saudaraku sekalian, <coughs> ada puncaknya hidayah dari Allah apa? Puncaknya hidayah dari Allah adalah kalau seorang hamba diberi petunjuk bisa mengenal Allah. Tentu lewat tuntunan Rasul karena tidak ada yang memberikan penjelasan tentang Allah selain Al-Qur'an dan Rasulullah SAW Tidak bisa ngarang. Nah, kalau orang sudah diberikan hati yang mudah mengenal Allah yakin kepada Allah sehingga ketika sedang diam dia merasa terus ini Allah sedang menatap setiap bicara dia yakin ini Allah sedang mendengarkan sedang diam ini Allah wahwa ma'akum ainama kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada tidak pernah merasa sendiri dan dia tahu Allah wahwa alimum bidati sudur dan dia maha mengetahui mengetahui apa yang ada di dalam hati wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah yakin Allah maha menatap maha dekat, maha melihat maha kuasa atas segala-galanya maha tahu segala-galanya itu puncaknya karunia dijamin akan sentosa batinnya walaupun boleh jadi hidupnya bertubi-tubi cobaan tapi cobaan berat juga kalau diberi hidayah oleh Allah hilang beratnya Rasulullah punya persoalan tidak tolong dijawab hadirin ini pertanyaannya tidak sulit ini Rasulullah punya persoalan Ringan atau berat? Berat atau berat sekali? Dengan kita beratan mana? Hmm. Sederhana atau pelik? Pelik atau rumit sekali? Tapi kelihatan stres tidak Rasulullah? Oh ini perkataan yang tidak sopan. Tidak. Apa sebabnya? Tahu sebabnya? Karena Rasulullah dicintai Allah dan dibimbing. Bayangkan seorang diri berdakwah menghadapi orang-orang di zaman jahiliyah. Kita saja sendiri di kelas tidak berani apa-apa. Ini menghadapi begitu beratnya dari dicintai menjadi dibenci, dekat, dijauhi, kan begitu ketika mulai dakwah. Tapi dikuatkan hatinya oleh Allah. Jadi kalau orang yang paling takwa kira-kira bakal banyak persoalan tidak? Saudara pengen dekat dengan Allah, kira-kira persoalan jadi sedikit jadi banyak. Tegang tidak? Ingat baik-baik rumusnya kan sudah disampaikan. Yang membuat berat dalam hidup bukan persoalannya, tapi tidak tahu jawabannya. Persoalan mudah juga kalau tidak tahu jawaban pening. Persoalan berat tahu jawaban senyum. Kita ulangan soal susah dikasih jawaban oleh guru. Manyun atau senyum? Senyum. Allah maha tahu setiap jawaban persoalan hidup ini. Kenapa? Karena yang menciptakan persoalan juga Allah. Apa yang Allah tidak tahu dari persoalan hidup kita ini? Oleh karena itu, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu dituntun oleh Allah dalam hal apapun. Kita memerlukan petunjuk Allah dalam segala hal. Mau sabar, kita perlu tuntunan Allah. Mau syukur kita juga harus tahu. Mau tobat kita harus minta petunjuk Allah supaya belajar kenal kepada dosa kita. Bahkan sampai hal yang sangat sederhana juga sebetulnya kita memerlukan tuntunan Allah. Keluar dari sini nyari sendal kan tidak ada salahnya ya Allah sendal saya di mana astagfirullah kenapa jadi bagus Mau parkir ya Allah ya Allah tolong sediakan tempat parkir Engkau maha menggerakkan setiap hati Nanti kita dibelokkan oleh Allah ke tempat yang parkir itu mau keluar Bisa begitu Tuh apa yang susah Allah mendengarkan setiap doa Tapi dah jarang kita Mau parkir, di mana parkir, di mana parkir Lebih baik minta tolong kepada Allah sambil nanya ke tukang parkir syariatnya. Tapi kita bisa nanti dibelokkan ke tempat yang akan keluar. Allah kan tahu siapa yang mau keluar, ya kan? Apa yang tidak diketahui oleh Allah. Mau milih sekolah, harus istiqoroh. Tapi sekolah ini sekolah favorit. Favorit. Ya favorit menurut kita, tapi kalau menurut Allah akan membuat kita jauh dari Allah, mau apa? Kita tidak membutuhkan sekolah favorit menurut manusia, kita membutuhkan sekolah favorit menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya membuat kita pinter tapi membuat kita dekat dengan Allah. Ini serius. Boleh jadi kita mau ke sekolah yang kita anggap terbaik oleh Allah dibuat menjelang daftar telat, keburu tutup, nem kurang Biasanya juara umum, tapi menjelang ujian akhir nem kurang, tidak masuk ke sana. Keluarlah Al-Baqarah ayat 216 untuk kita tafakuri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa antakrohu rohu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an syai'aw wa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai tapi baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Ta Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Mencari jodoh harus istiqoroh tidak? Tapi kelihatannya cocok nih kalau istiqoroh itu bukan hanya basa-basi. Ya Allah masih ingat. Semoga Allah memuliakan siapa tuh? Ustaz Am Amiruddin. <laughs> Saya suka terngiang-ngiang ceramah beliau. Saya mohon maaf kalau nama yang disebutkannya tidak sama. Ya Allah, saya mohon disebutkanlah nama. Siapa namanya ya? Kan Dewi Pak <laughs> ya Allah, kalau bisa mah fulana ya Allah sekali fulana tetap fulana fulana nah, itu sekali merdeka tetap merdeka maksudnya ya kalau istiqoroh posisi kita zero walaupun jatuh cinta tapi kalau mau mengandalkan Allah ya Allah engkau tahu saya sudah jatuh tapi hanya engkau yang maha tahu siapa yang akan mendekatkan saya kepadamu. Makin posisi nol karena merasakan diri ini bodoh, tidak tahu dan merasa yakin hanya Allah yang maha tahu, itu Allah tahu. Siapa yang posisinya nol atau yang basa-basi, ya Allah terserah padamu. Tapi kan apa susahnya ya Allah kalau nantinya nggak cocok atau dicocok-cocokin sudahlah ya Allah supaya nggak rumit yang ada aja ini Allah juga tahu saudara ngotot begitu ya nah saudara naksir yang ini ternyata benar dia mau mau sama teman kita Apakah ini musibah? Tidak. Allah tidak pernah mengecewakan. Eh, pemberian dari Allah tidak harus cocok dengan keinginan kita. Karena keinginan kita tuh dangkal, pendek, cenderung nafsu duniawi saja. Kalaupun kita diberi yang sangat tidak cocok, sebaliknya sekali, misalkan ada yang eh, amit-amit, Madaek saya mah bogoh kamaneh. Saudara yang di Jerman mungkin tidak mengerti ya. Saya tidak mau amit-amit. Wah, Allah menyaksikan dia nyebut amit-amit. Dicatat tidak oleh malaikat. Saya emang akan pernah mau sama kamu. <laughs> Apa susahnya Allah membalikan hati dan menjodohkan. Makanya jangan sembarangan. Sudahlah istiqoroh dalam hal apapun <coughs> pertanyaan bagaimana datangnya petunjuk Allah kita bukan nabi kita bukan rasul kalau rasul ada malaikat Jibril ada wahyu kita juga bukan orang yang berderajat tinggi tapi kan Allah tahu siapa kita Allah tahu kadar iman kita Allah tahu tingkat pemahaman kita. Allah tahu nih kita nggak ngerti. Nanti hidayah dari Allah ya macam-macam. Karena Allah yang menciptakan kita sangat tahu diri kita, keterbatasan kita, maka petunjuknya juga mesti yang bisa dipahami oleh keterbatasan kita. Mungkinkah lewat mimpi? Ah, tidak harus, ya. Bahkan sering mimpinya meleset. Ada yang pernah dulu ada santri cerita Oh saya yakin dia jodoh saya Tahu yakin dari mana Semalam sebelum tidur saya istiqoroh Dan pada waktu tidur saya lihat dia lagi mandi Wah nggak mungkin Tidak mudah terbukti bukan jodoh hadirin <laughs> Ini informasi seperti ini Mas keinginan dia Dan setan bisa ikut Memperkuat penyelewengan niatnya tuh lewat mimpi yang tidak baik. Oleh karena itulah yang paling pokok adalah hati ini harus hakul yakin bahwa segala sesuatu yang terbaik bagi dunia akhirat kita hanya Allah yang tahu. Wa ma bikum min ni'matin jadi kalau kita sudah yakin hanya Allah yang maha tahu yang terbaik untuk saya. Kita memang wajib punya keinginan, wajib punya ikhtiar, tapi tidak wajib menentukan segalanya harus sesuai dengan keinginan kita. Pernah kita bahas, kalau segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, mudah bagi Allah. Tapi akan jadi kebaikan atau tidak? Saudara ingin sehat Mau sehat atau tidak ini didengarkan Kalau mau, mau, kalau tidak, tidak Harus pugu dalam hidup ini Harus punya keberanian Ngambil keputusan, jangan ngambang begitu Mau sehat tidak? Kira-kira setiap orang ingin sehat Kalau semua orang diizinkan oleh Allah sehat Apa yang terjadi? dokter nganggur saling menyuntik satu sama lain dosa ngomong gitu hadirin rumah sakit sepi kebayang tutup apotek tidak ada yang beli pabrik obat tutup PHK di mana-mana fakultas kedokteran tidak ada mahasiswanya tutup wah Padahal bisnis terbesar kedua di dunia bisnis farmasi katanya. Jadi harus ada yang sakit. Sakit itu bukan bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi sakit. Ada yang dengan sakit jadi habis dosanya. Ada yang dengan sakit jadi dekat dengan Allah. Ada yang dengan sakit jadi kekasih Allah bisa. Apalah sakit badan nggak bahaya ujungnya juga meninggal memangnya kalau diobatin nggak meninggal coba yang keluar dari rumah sakit tetap aja meninggal ya kalau semua yang ingin jadi presiden diizinkan berantakan ada yang sedang nyapu ah bosan jadi tukang sapu pengen jadi presiden jadi Coba bagaimana negara ini? Tanya yang masuk akabri 300 orang. Saudara ingin jadi jenderal, ingin semua. Rata-rata ingin jadi panglima, jadi. Coba 300 panglima tiap tahun. Gimana perangnya kalau semua tentara panglima, ya kan? Dan yang lebih gawat lagi, ah tidak akan saya sebutkan. Ada seorang artis cakep ada 2500 lelaki ingin jadi suaminya dan jadi kacau hadir makanya tidak jadinya yang kita inginkan itu bukan masalah besar yang penting yang Allah sukai yang terjadi yang kita sukai tidak terjadi tidak apa-apa yang kita inginkan tidak terjadi, tidak apa-apa. Yang paling penting yang terjadi adalah yang Allah sukai, dan cukup. Dan untuk mengetahui yang Allah sukai ini perlu terus minta petunjuk Allah. Benar? Jangan sok tahu. Nah saudaraku sekalian Allahumma inni as'alukal huda Minta kepada Allah petunjuk Watuqa wal afafa wal ghina Minta kepada Allah Bagaimana supaya jadi ahli takwa diberikan kesehatan Diberikan kekayaan batin Itu Allah tentang mencari rezeki kita harus minta tahu ke Allah. Karena Allah yang menciptakan rezeki kita, sudah sudah tahu di mana rezeki kita. Repot kalau kita mencari rezeki tidak minta tolong ke Allah. Sebab yang memiliki rezeki kita adalah Allah. Yang tahu di mana rezeki kita adalah Allah. Yang tahu jalan kita bisa menjemput rezeki kita dalam keadaan berkah adalah hidayah Allah. Kalau diberi petunjuk jadi efektif seperti masuk hutan dipandu oleh yang tahu rahasia seluk-beluk hutan, efisien. Masuk hutan tidak tahu jalan, jangankan ke hutan, ke geger kalong, ke pesantren Darut Tauhid, tidak tahu alamat, selesai ceramah belum sampai. Jadi enak betul kalau minta petunjuk kepada Allah dalam segala hal. Termasuk yang kita inginkan. Karena penderitaan terbesar dalam hidup ini adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Ini paling apes nih. Sampai mati tidak akan ketemu. Yang enak kalau kita dituntun oleh Allah, Allah mengilhamkan kepada kita yang kita inginkan itu adalah apa yang akan Allah takdirkan. Ini paling enak. lihat motor gak pengen tuh pengennya tuh motor bekas aja karena memang rezeki dia dalam rencana Allah itu motor bekas itu rumah enggak enggak pengen tuh ngontrak itu aja karena ada orang yang pengen motor bagus tapi tidak ada di sisi Allah itu menderita kecewa terus seumur-umur Nah, kemudian minta petunjuk jalannya. Nanti Allah ngatur. Allah tahu. Kita selalu bergantung kepadanya. Nanti diatur <coughs> dalam segala hal Allah Maha tahu isi hati kita. Mau beli buku, kita harus minta tolong ke Allah karena Allah tahu penulis setiap buku. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran penulis Allah tahu niatnya menulis Allah tahu tulisan ini bisa mendekatkan kepada dia atau tidak tahukah Allah tahu tak tahu tidak tahu kenapa kita tidak minta tolong ke Allah sebelum beli buku termasuk mau ngaji ke sini harus minta tolong ke Allah Gak usah sedramatis ini bicaranya ya ya Allah Engkau tahu itu siapa yang pakai sorban. Engkau tahu siapa yang mau ceramah ini. Pikirannya, lahir batinnya, ilmunya, niatnya dakwah. Engkau tahu rahasia dia. Sekiranya memang orang itu bisa menjadi jalan mengenalmu, mudahkan. Kalau bisa menjadi jalan kami jauh darimu Sesat tadi jalanmu Jangan, jangan ya Allah Wahai Allah engkau maha tahu apa yang ada di hati ini Allah dengar tidak setiap doa seperti itu Itu yang paling adil kalau mau ikut pengajian Karena tidak bisa bohong Tidak ada yang tersembunyi Allah tahu siapa penceramah Allah tahu ilmunya Allah tahu niatnya berceramah Allah tahu apa yang tersembunyi di balik hatinya kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan guru-guru yang betul-betul tulus hatinya benar-benar hanya ingin Allah saja ridho dalam segala hal kita harus minta petunjuk Allah bukan perkara-perkara besar tapi hal-hal yang kecil juga mau usaha mau kerjasama dengan orang ya Allah saya tidak mau suudon tapi engkau mau tahu siapa orang ini ada yang minta tolong tolong papa saya dioperasi kita tidak usah suudon tetapi kita juga jangan memberi peluang kepada orang lain yang mau menipu jadi leluasa. Tidak ada salahnya kita berhati-hati laporan dari DKM dan dari DPU ada itu yang sangat ahli ganti nama yang susah ganti wajah dan ganti suara kesini beda nama beda alasan kadang anak sakit kadang orang tua Allah maha tahu segala rahasia kita harus menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang zolim Menolong orang yang zolim adalah cegah agar dia tidak berbuat zolim. Ya Allah engkau tahu siapa yang minta tolong ini. Takdirnya sekarang berada di hadapan. Sekiranya memang ada rejeki dia di tangan saya. Buatlah hati saya ringan untuk menyampaikan haknya. Tapi sekiranya ada sesuatu yang tidak engkau sukai Beri jalan agar dia tidak melakukan kejahatannya Allah dengar itu tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Nah saudaraku sekalian Mau naik angkot Ayo Allah tahu pikiran saudara pengen banyak akhwatnya Allah tahu <laughs> Ya Allah ampun ampun Engkau tahu Ya Allah astagfirullah Dan ternyata benar aja datang anak akhwat itu pakai rok mini ya bukan akhwat lah karena dia masih kecil-kecil TK ya Alhamdulillah Allah menyelamatkan terima kasih ya Allah atau pas naik angkot ada rombongan santri santri akhwat santri masa keemasan Alhamdulillah selamat ya <clears throat> Allah tahu Allah tahu semua lintasan hati kita memerlukan petunjuk nah sekarang kira-kira apa sih yang harus banyak kita minta ke Allah yang paling harus kita minta sekarang kepada Allah adalah kita diberi petunjuk untuk bisa tobat untuk bisa mengakui dosa-dosa kita untuk bisa jujur melihat dosa kita karena ini hijab yang membuat kita sulit dekat dengan Allah kita bahaya kalau tidak merasa banyak dosa. Ayo tobat. Ya apa yang harus saya tobatin? Itu udah harus ditobatin betul. Karena orang yang beriman kalau lihat dosa seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Tapi orang munafik kalau lihat dosa ya seperti lalat saja menganggap remeh kepada dosa. Dengan libatannya tentang hadis. Iya. <coughs> Nah saudaraku sekalian Kita harus terus minta kepada Allah Ya Allah Allahumma nawwir qulubana, Minta dicahayai hati kita Binuri hidayatika Diberi minta hidayah dari Allah Supaya hati ini penuh dengan cahaya Ya dan hati kita nanti bercahaya seperti cahaya matahari abad dan abad terus bersinar minta kepada Allah kalau mau apa-apa ya Allah saya ingin bisa tobat Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin minta ya Allah berikan kepada saya hidayahmu agar saya tahu kemusrikan saya itu yang paling harus kita cari supaya kita tahu selama ini teh siapa aja yang dituhankan di hati kita. Mungkin kita menuhankan uang, menuhankan pujian orang, menuhankan gelar. Rasanya kalau punya gelar tuh kita tuh udah mulia, sukses. Kalau gelar kita disebut, rasanya kita tuh sumingrah. Kalau gelar nggak disebut, nyelak, gondok, Bukan tidak boleh punya gelar, tapi jangan sampai ternyata kita tuh menganggap gelar sebagai kemuliaan, keselamatan, kesuksesan, jaminan. Ini minta ke Allah. Jangan-jangan kita menuhankan pujian orang, menuhankan manusia, menuhankan pasangan hidup. Kita harus minta nih ya Allah, Engkau tahu siapa yang menjadi ilah di hati ini. Ngobrol aja lah dengan Allah kalau belum bisa bahasa Arabnya. Emang bahasa Indonesia karangan siapa? Purwadar minta. Itu kamus. Betul itu kamus. Bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Bahasa Inggris ciptaan Inggris. Enggak orang Inggris juga ciptaan Allah. Mana ada manusia yang bisa mencipta Manusia cuma merangkai apa yang diilhamkan oleh Allah. Benar? Jadi jangan alergi. Sopo iki? Ye, sopo-sopo juga bikinan Allah. Nah, yang paling penting hati yakin dulu nih Allah yang maha tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Dan tidak usah acting saya tidak tahu apa-apa. Saya fakir. Saya bodoh. Ah, tapi ngomong begitu Allah tahu. Oh, ini centil. Ini dia ingin dipuji. Dia merendahkan diri. Apa? Merendahkan diri tapi meninggikan hati. Jangan. Ini mau urusan daleman. Maksudnya dalam hati terdalam. Ya Allah. Saya nggak tahu apa yang terbaik. Engkau maha tahu. Engkau tahu keinginan saya. Tapi saya lebih suka yang terjadi yang kau inginkan Ya Allah saya belum fasih bahasa Arab Tapi kata ini juga engkau Enggak ah, usah nyebut-nyebut saya Tapi ini juga bahasa engkau ya Allah Saya tidak niat bergurau Tapi engkau maha baik Wah ya Allah yang maha mendengar Walau saya tidak bisa melihatmu Bukankah engkau sedang menatap saya ingin apa saja yang membuat dekat denganmu. Tunjukkan ya Allah. Kalau harus berguru kepada siapa? Engkau yang maha tahu. Kalau harus membaca buku-buku yang mana? Kalau harus berteman dengan teman yang mana? Engkau tahu siapa orang-orang yang mencintaimu. Siapa orang-orang yang hatinya selalu terpaut padamu. Wahai Allah yang tidak pernah mengecewakan Kau pasti mendengar bisikan ini Apakah Allah akan menyia-nyiakan? Tidak mungkin Orang yang tersesat aja oleh Allah diberi petunjuk Bagaimana mungkin orang yang ingin kepada Allah Disesatkan Kalaupun tahu nanti Allah memberikan ujian-ujian Itu pun untuk kebaikan Bukan untuk mencelakakan kita Mana mungkin Allah mencelakakan hambanya Allah assalam Maha terpelihara dari perbuatan Yang salah, yang buruk Subhanallah Harus banyak asik dengan Allah Dah Jangan terlalu sibuk dengan berharap kepada selain Allah. Boleh kita bicara ke ulama bertanya, tapi hati ke Allah dulu. Apalagi kalau kita sedang dalam keadaan punya masalah. Kan masalah itu juga terjadi biiznillah dengan izin Allah. Oleh karena itu kita harus minta tolong ke Allah dan rujukan kita tetap harus kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan lari kemana-mana. Karena itulah yang disiapkan oleh Allah. Al-Quran itu adalah kitab kalam Allah. Yang dirancang oleh Allah. Yang Allah kan maha tahu manusia dari awal sampai akhir zaman. Aneka zaman. Dan Allah siapkan Al-Quran. Udah pasti cocok. Allah siapkan Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir itu pun udah pasti cocok dengan segala zaman tuntunannya tidak usah khawatir karena Allah tahu persis semua kadar manusia ini yang paling penting kita minta tolong hati dan ikhtiar lewat Al-Quran, lewat tuntunan Nabi syariatnya lewat para ulama yang betul-betul eh, hatinya memang yakin ke Allah dan hidupnya tulus ngabdi ke Allah dan Allah tahu Allah tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanallah begitulah saudaraku sekalian dalam hal apapun minta tolong saja terus kepada Allah nantinya jadi ngobrol ngobrol dalam tanda kutip ya ya Allah ya Allah di mana ya Allah mau proyek ya Allah ini teh benar-benar proyek tuh akan mendekatkan kepadamu sedang musim mutasi kita dipromosikan dapat jabatan <laughs> ya Allah dari segi gaji mah ini mucekil ya dari segi bonus dari segi keren tapi engkau yang tahu ya Allah engkau tahu kekuatan iman saya engkau tahu kelemahan saya kalau jabatan ini benar-benar akan mendekatkan kepadamu dan membuat hidup saya manfaat silakan engkau yang ngasih tapi kalau enggak enggak usah biarin saya mah jadi presiden direktur yang penting kau ridho iya jangan tergiur dulu oleh hitung-hitungan duniawi nanti memang ini jabatan basah tapi kita tidak bisa berenang kan tenggelam harus mau begitu kalau enggak ya sok tahu bakal banyak kecewa nanti. Mungkin dikasih oleh Allah. Tapi istijraj dikasih tanpa dibimbing Allah petaka. Dalam hal apa saja segala hal. Nanti kita sambil terus mencari rujukan di Al-Quran. Rujukan tuntunan. bareng hati terpaut ke Allah. Lahiriah tetap sempurnakan. Seperti sakit gigi hati yakin yang menyembuhkan hanya Allah sambil pergi ke dokter gigi sambil kita istighfar sesampainya di dokter gigi ada tulisan apa maaf hari ini tidak praktek karena kita sama-sama sakit gigi Alhamdulillah ya Allah dasar rezeki tukang ojek ada di dompet saya Padahal tinggal nelpon dulu tapi karena oh ya ketemu tukang ojek. Rupanya tukang ojek ini yang jadi jalan ilmu sambil ngojek teh. Gimana Pak? Jadi ojek ah kalau buat saya emang ngojek mah yang penting masalah tepat waktu dan dapat berapa sehari saya emang nggak pernah pikirkan dapat berapa dapat berapa berapa ongkos ini ah tergantung aja orang ridonya berapa yang penting mau orang bahagia, saya sholat bisa ke masjid. Cukup nggak buat anak-anak? Atuh Allah mau udah tahu keperluan anak-anak saya, Den. Kalem aja, yang penting mah ngojek. Ini suka ngebonceng akhwat tidak ah kalau itu nggak ah. Ini saya suka nggak kuat iman. <laughs> Khusus ini mah ngebonceng lelaki. Lalu kalau ada penumpang akhwat gimana? Itu istri saya. <laughs> Ojek wati. <laughs> Memang kita nggak dapat obat sakit gigi, tapi obrolan dengan tukang ojek itu, masya Allah, bisa menyembuhkan sakit hati. Mana yang lebih bahaya, sakit gigi atau sakit hati? <laughs> Kalau sakit gigi itu sakit yang dramatis, jarang ditengok. Kalau sakit hati ini ngerusak orang lain, ya jauh lebih bahaya sakit hati. Nah begitulah saudaraku sekalian Alhamdulillah Sudah hampir satu jam Oh ini banyak Saya mohon maaf kalau saya bacakan Twitter dulu ya Ini hari ke sepuluh saya, saya, saya tetap Twitteran Oh ada yang terputus-putus Maaf nih Alhamdulillah dalam Sepuluh hari ini Allah menggerakkan sudah tujuh ribu lebih yang ikutan. Itu sama sekali bukan karena kita bagus omongannya. Bukan, itu yang ikut <laughs> Allah aja yang menggerakkan. Tidak usah merasa bangga, juga tidak usah merasa ingin bersaing dengan siapapun. Nah, maha Allah ya. Yang penting kita nulisnya sebisa mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ah, kalau kita beramal ke pengemis yang punya HP sampai dua, apa tetap dapat pahala atau tidak ya? Emang pengemis sekarang tuh luar biasa. Sampai ada kan sel dengar di TV itu. Ibu udah berapa lama ngemis di sini? Ya, ibu anak berapa? Saya ada anak tiga. Oh iya? Di mana aja? Satu di ITB, satu lagi di UI, satu di UGM. Oh iya? Iya. Uh, jurusan apa? Ya sama seperti saya <laughs> begini. Jadi itu memang di kampus. Astagfirullahaladzim ini tadi dicatat. Saya mohon maaf ya uh, ini nih gara-gara nonton TV begini mudah-mudahan tidak diikutin ditiru ya yang kurang pasnya nah pengemis kalau dia sudah terbukti eh, meminta-minta sebagai profesi dia bukan fakir miskin kalau gitu dia mah membohongi orang lain tugas kita adalah mengingatkan di sini juga ada nih di sekitar pesantren. Sebelum subuh di drop pakai mobil khusus dengan seragamnya. Dan mereka menurut saya sih membohongi. Uh, Seakan-akan miskin padahal tidak. Begitulah karena diorganisir sedemikian rupa. Ya dikasih sedekah, sedekahnya nasihat, sedekahnya ajakan untuk sholat bahkan sedekah tidak harus dalam bentuk uang baik maaf ya udah nih ada berapa yang menyimak Alhamdulillah ini dari mana saja kalau boleh di pencahayaannya gelap oh gitu emang segini adanya saya ya Oh, silakan tolong ditulis ini kepada saudara-saudara. Eh, saudara tahu kan sekarang itu lebih mudah pakai Twitter. <laughs> Jadi kalau saya pelajari handphone-handphone pakai SMS itu rada-rada ada biaya. Walaupun ada yang gratis alatnya cukup mahal Tapi kalau pakai Twitter sekarang handphone 300 ribu Sudah pakai Twitter, Facebook dan sebagainya Ganti sana ya handphonenya yang penting handphone itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saudara banyak SMS-an dengan orang, eh, itu dihitung tuh, dicatat. Tapi kalau kita menggunakan handphone jadi pendekat ke Allah, insya Allah Allah bayarin pulsanya. Kalau baterai rusak Allah cukupi. Iya Allah kan yang ngasih rejeki. Allah tahu ini handphone dipakai ngedeketin dia. Allah tahu ini handphone dipakai dengar Al-Quran. Allah tahu ini handphone dipakai untuk membaca tausiah masa nggak dikasih yang lebih awet saya nggak nyebut lebih mahal ya ya Allah tahu kalau dikasih yang mahal kita lebih banyak dilihatin ke orang apa kabar halo nah. <laughs> ada riaknya tidak penting mahal yang paling penting memanfaat ya nah saudaraku sekalian boleh itu belajar lewat teknologi. Baik, saya kira sudah cukup. AA buka Twitter. Oh ya, terima kasih ini dari mana-mana yang ikut bergabung. Juga disimak lewat MK FM. Jadi sekarang kalau mau nonton acara saya di TV, udah aja TV internet ya. Tapi kan harus ngemodal. Memang Saudara pengen ke surga nggak mau ngemodal nggak kira-kira sekarang mau berbuat maksiat juga butuh modal apalagi mau benar tapi bedanya pengeluaran saudara untuk beli pulsa dibayar oleh Allah kalau Allah nggak ngebayarin saudara bilang sama saya ya nanti saya ikut mendoakan <laughs> saudara mah toma itu jangan suka pengen dikasih manusia ya Allah. Enggak usah ragu-ragu lah ngeluarin uang kalau di jalan Allah, enggak usah ragu-ragu, bet-bet aja. Saudara ngongkos ke sini, bet keluarin. Enggak ada ongkos, jual jaket. <laughs> Nanti benar saudara. Allah tuh maha kaya pemilik langit dan bumi. Masa kita dipakai benar enggak dikasih? Orang-orang yang dipakai maksiat aja dikasih. Ingat waktu kita membangun masjid ini Kenapa ini masjid sekarang direnovasi se sebagus mungkin, proporsional? <coughs> Kalau mau ngebangun, aduh, ah, rada berat. Ngebangun masjid di sini jamaahnya kebanyakan mahasiswa. Kita tahu sendiri kan mahasiswa kualitas kencelengnya. <laughs> Dari wajahnya wajah Senin Kemis juga. Mudah-mudahan ikhlas. <laughs> Ada yang senang itikaf karena kontrakan habis. Nah saudaraku sekalian maaf ini bukan menyindir ya bagi yang tersindir ya Tapi ingat loh yang membangun masjid itu Allah Ada seorang ulama Ayo perbaiki masjid sudah jelek tapi kita di kampung Saudara sih ngarap-ngarapnya uang kenceleng jadi nggak akan dapat ngarep-ngarepnya Allah yang membangun. Lihat hotel aja bagus, itu emang rezeki hotel dari siapa? Allah juga yang memberikan rezeki. Memang ada pemberi rezeki selain Allah. Lihat kamar mandi di airport segitu betahnya. Bagus, rapi. Kenapa masjid harus kumuh? Sebab hatinya berharap dari makhluk, minta ke Allah. Alhamdulillah tuh izin Allah yang menguasai langit dan bumi anggaran waktu itu cuma ada 300 juta membangun 1,8 miliar merenovasi kalau hitung-hitungan pinjam itu 2 tahun tuh tempo 3-4 bulan cukup Alhamdulillah bulan depan 1 Juli kita sudah pindah mas ke masjid kita Insya Allah lebih nyaman itu ya ya, itunya juga licin apa tuh lantainya maksudnya bagus gitu ya Allah maha kaya ma lagi bangsa pulsa gitu ya sudah niatkan punya handphone untuk takarub kepada Allah bunyikan terus Quran ya gak apa-apa baterainya habis rusak nanti Allah cukupi lagi setuju? Jangan suka ragu-ragu ke Allah tuh. Uang kita juga milik Allah. Demikianlah saudaraku sekalian. Alhamdulillah. Yang lewat radio terima kasih bisa disimak barusan ada dari Malaysia juga senang sekali dari Malaysia bisa menyimak dari Jerman dari beberapa tempat dari Qatar Alhamdulillah ini kepada Pak Fairus yang sedang menyimak dari Malaysia saya berterima kasih karena ide ini datangnya dari sahabat kita ini yang menyampaikan kenapa ah, tidak coba saja benar karena kalau di TV berat ya TV itu pertama waktunya susah prime time begini yang kedua iklannya tidak bisa diajak kompromi kita dakwah jaga pandangan iklan sampo sabun berat hadirin ya. Mudah-mudahan Allah yang menyaksikan menguasai langit dan bumi memberikan hidayah taufik kepada kita supaya bisa memanfaatkan segala fasilitas teknologi ini dengan teknologi yang Allah berikan hidayah dari Allah tuh kepada eh, ahli-ahli komputer itu ya tidak bisa mereka tanpa hidayah Allah. Otak mereka juga ciptaan Allah. Bisa berpikir juga dengan karunia Allah. Hanya mungkin syariatnya mereka lebih gigih Allah beri. Um, dengan adanya teknologi ini saat pengajian aja ribuan puluhan ribu kilometer bisa menyimak kita bisa melihat langit tanpa terbang kita bisa menyelam ke dalam lautan yang sangat dalam melihat aneka ikan makhluk-makhluk di bawah lautan tanpa basah tubuh kita sama sekali. Kita bisa mengarungi padang pasir, hutan belantara tanpa melangkahkan kaki dari rumah. Subhanallah, kita bisa tahu sel-sel otak, keadaan janin itu juga dengan teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita manfaatkan. Kalau kita niat manfaatkan untuk takarub kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mencukupi wa may yatawakkal terima kasih saudaraku sekalian <clears throat> Alhamdulillah Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kita akan segera akhiri pertemuan ini bagi saudara-saudara yang saat ini hadir Eh, kalau mau mengikuti lewat SMS sekarang agak sulit ya tapi lewat Twitter saja eh, ads etu a keong a agim seperti biasa alfa alfa golf yanki mike garis bawah underscore dt saya kira mudahlah a agim dt tapi dipisah oleh garis bawah coba daftar ya saya juga nggak pati ngerti asalnya tapi sesudah dan saya juga memfollow dari Ustadz Yusuf Mansur dari Ustadz Hilman Rosyad dari Bapak Dr. Quraish Shihab jadi bisa banyak belajar dari yang lain-lain selain mengirimkan tapi juga bisa belajar dan free gratis kalaupun harus bayar gak apa-apa ya Allah pasti akan mencukupi insya Allah. Eh, di Facebook belum ngerti jadi belum optimal kalau di TV ya inilah namanya Ustream Ustream U S T R E A M benar ya asalnya benar ya betul Ustream itu ya Ustream Ustream Agim juga ya channel mana-mana cek oh itu maaf www titik ustriam austrim titik tv channel aagim strip dt tapi stripnya di tengah bisa lah gampang cari aja sendiri ya insyaallah mudah-mudahan ini bisa oh Oh, dengan teknologi kita bisa melihat langit tanpa terbang, betul ya. Alhamdulillah. Ini dari Cirebon. Ya, alhamdulillah dekat lah ya. Agim siarannya terputus-putus. Mohon tidak lupa merekod. Oh ya, ini langsung direkod otomatis. Jadi kalau tidak bisa ikut sekarang, nanti buka internet ada lagi. Berarti sudah dua. Saya tidak menggunakan YouTube karena belum ngerti makanya begitulah hadisnya ini aja utrim ini ya ustrim tadi ya ustrim Alhamdulillah Terima kasih rekan-rekan sekalian Alhamdulillah mudah-mudahan ada hikmahnya Kita jumpa lagi malam Jumat yang akan datang Tanggal 1 Insya Allah saya berangkat dulu ke Tanah Suci Sampai tanggal 9 Dan eh, Dan Tanggal 9 sudah ada acara silaturahmi bersama. Ada berapa nih yang hadir? Oh iya, yang langsung ikut saat ini ada 657, kemarin ada 1700 ya yang nonton record-recordnya jadi bisa ditonton saja. Terima kasih saudaraku sekalian kita akhiri sambil kita bersedekah terlebih dahulu ya. Allahumma sholli ala Ya Allah, wahai yang Maha menatap, jadikan sedekah ini menjadi amal jariah yang Engkau berkahi.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 المولى ونعم النصير Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz la Anak ini kuntu minaz اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin Mari sejenak kita menundukkan hati kita Allah maha menyaksikan pertemuan ini Allah maha dekat Dialah Allah pencipta Pemilik Penguasa langit dan bumi Allah lah yang menakdirkan pertemuan ini ada Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya Tidak ada satupun yang luput dari tatapan Allah Tidak ada satupun dosa yang kita lakukan Yang tidak disaksikan oleh Allah Tidak ada satupun maksiat yang lepas dari pengawasan Allah. Allah tahu dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu aib-aib yang kita tutup-tutupi, yang takut diketahui orang lain. Allah tahu hati kita lebih sering lupa daripada ingat kepadanya. Hati kita sering berburuk sangka dengan takdirnya. Kalau tahu kita jarang bersyukur dengan limpahan dunia Tapi Allah maha baik. Allah maha baik. Betapapun kita mengkhianatinya berpuluh tahun. Allah yang maha agung senantiasa berusaha menuntun kita agar kembali menemukan jalan pulang. Jika saja setiap dosa kita dibalas oleh Allah seketika, niscaya kita sudah hancur lebur tak bersisa. Kita datang dengan lumuran dosa, Allah dengan datang dengan ampunan tiada tara. Dialah Allah yang Maha Agung yang mempertemukan kita saat ini. Satu desah nafas kita adalah satu langkah menuju ajal kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa. Tidak sedikit orang yang seusia dengan kita sudah tiada. Belum tentu kita hidup tahun yang akan datang juga belum tentu kita hidup minggu depan. Dan besok pun belum tentu kita bisa sholat maghrib, isya. Mudah-mudahan kapan saja malaikat maut datang menjemput kita. Dosa kita sudah benar-benar diampuni oleh Allah. Alangkah bahagianya jikalau saat sakaratul maut datang. Tubuh ini sudah bersih, sebersih-bersih. Semua dosa diampuni, aib dihapuskan. Alangkah bahagianya ketika ajal nyawa lepas dari diri kita. Lisan ini diizinkan oleh Allah menyebut namanya tubuh terbasuh air wudhu mungkin itulah husnul khotimah atau cara apa saja yang Allah sukai yang penting Allah ridho hati-hatilah jangan sampai kita mati dalam keadaan berkhianat kepada Allah na'udzubillah su'ul khotimah saudaraku sekalian jadi kalau kita sudah menjadi mayat Tubuh ini tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi Jadi kalau tubuh ini sudah dingin Sudah kaku Kening kita tidak akan lagi bisa sujud Kalau kita sudah mati tidak ada lagi nikmatnya sujud Berlama-lama sujud Tidak ada lagi tahajud Kalau kita sudah mati Mata ini tidak akan lagi menikmati Al-Quran Mulut tidak lagi bisa menyebut nama Allah Tangan tidak lagi bisa bersedekah Atau menolong kalau sudah kaku tubuh ini <laughs> Apalagi sudah dibungkus kafan Tidak lagi kita bisa melangkah ke majlis talim Atau salat jamaah di masjid Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita dengan ikhlas Kain kafan yang bersih, yang halal Mudah-mudahan Allah mengizinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita dan tulus mendoakan kita. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk tobat sekali. Ketika kita diusung ke liang lahat, biasanya kita menyangka kuburan hanya untuk orang lain akan datang suatu saat kita menghuni liang lahat pelan dimasukkan kain kafan di wajah kita dibuka agar menyentuh tanah dimiringkan ke kiblat sendiri papan ditutup di sekitar tubuh kita gelap satu persatu tanah mulai menimbun diri kita Sampai penuh kubur kita oleh tanah Kita berada di bawah sana Tak lama kemudian orang-orang yang kita cintai pun satu persatu pulang ke rumah meninggalkan kita alam barzah benar-benar alam yang akan kita jalani. Duh mudah-mudahan malaikat kubur betul-betul menjadi jalan kita menikmati kubur hati-hatilah bagi yang berlumur dosa kubur adalah awal penderitaan sampai kiamat nanti na'udzubillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Doa ya Allah yang maha menatap apa yang tersembunyi bagimu Engkau tahu diri kami yang sebenarnya Wahai yang maha pengampun Engkau menjanjikan ampunan bagi manusia yang paling berlumur dosa sekalipun Wahai Allah yang maha baik Engkau janji majelis ilmu, majelis zikir adalah tempat engkau memberikan ampunan Rabbana dolamna anfusana Wa illam tagfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'alna minat tawabin Wa ja'alna minal mutatahirin Wa ja'alna min ibadika solihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah taubatan qabla al-maut ya Allah wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Wahai Allah <laughs> Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan engkau mengampuni semua dosaku اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب Engkau tahu keadaan ibu bapak Kami mohon kepadamu Wahai yang maha baik Ampuni ibu bapak kami Ampuni anak tua Tolong berkahi sisa usianya ya Allah Sayangi keduanya Ya Allah Sayangi keduanya ya Jadikan sisa usianya ahli ta'at Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah Lapangkan kuburnya ya Allah kami mohon lindungi dari siksa kubur Lindungi dari fitnah jahanam Jadikan ahli sorgamu ya Allah Ya Allah Wahai yang maha tahu segalanya Tolongkan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi dengan tulus. Ya Allah ya Hayu ya Qayyum ampuni guru-guru kami ya Allah para ulama yang kau jadikan jalan hidayah taufik untuk kami sayangi guru-guru kami ya Allah jadikan ilmunya menjadi cahaya muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Doa yang maha tahu segalanya Berikan pasangan terbaik menurut ilmumu ya Allah Yang menjadikan kami senantiasa dekat denganmu Titipkan kepada kami keturunan terbaik ciptaanmu ya Allah Yang membuat kami selalu mengabdi padamu Jadikan anak-anak yang kau amanahkan kepada kami Menjadi para pecintamu ya Allah yang hidupnya selalu di jalanmu yang cita-citanya ingin bertemu denganmu yang sepanjang ayatnya tak pernah berkhianat padamu hanya engkau yang menggenggam setiap makhlukmu ya Allah Doa yang maha dekat Tiada Tuhan selain engkau yang maha baik Engkaulah yang mengabulkan setiap doa yang mujib يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين Wahai Allah jadikan saat ini saat engkau jamu dengan ijabahnya doa ya Allah Jadikan siapapun yang hadir yang berdoa yang munajat dimanapun engkau kabulkan Wahai Allah wahuwa ma'akum ainama kuntum Kabulkan doa kami ya Allah amin Hadirin bagi yang masih ingin doa doalah Allah maha dekat Bukan kalau menyediakan doa jalan perubah takdir Jangan ragu-ragu hadirin. Allah maha mendengar, maha dekat, maha kuasa atas segalanya. Maha baik. Allah tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap pertolongan. Doalah saudaraku. Amin ya Allah Amin ya Rabbal Ya Hayyu ya Qayyum Ya Dal Jalali wal Ikram Ya Arhamar Rahim Amin ya Allah Wahai yang maha menatap Kabulkan doa kami ya Allah Ya Fatah bukakan jalan keluar dari setiap kesulitan, kesempitan kami ya Allah. Ya Rozak, titipkan kepada kami rezekimu yang halal, yang berkah. Jauhkan dari yang subhat, yang haram ya Allah. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Syafi berikan kesembuhan bagi yang engkau uji dengan sakit ya Allah. Kesembuhan lahir batin ya Allah. Ya Allah, Ya Kohar, lindungi siapapun yang kau saksikan teraniaya, berharap pertolonganmu, Ya Allah. Allah gfiril mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Allah aizal islam wal muslimin. Allah mansur mujahidin. Allah majalna hajjan mabrura, wa mashkura, wadhanban dhanban Wahai Allah yang maha agung Undang ke baitullah hamba-hambamu ini ya Allah Nyamuk di Arafahmu sebelum ajal tiba ya Rob Jadikan sempurna keislaman kami Sempurna keimanan kami ya Allah Ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridhoka kawal jannah Wa na'udzubika min sakhati kawal Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Rabbil alamin Hadirin Allah pasti sedang mendengar, menyaksikan, memperhatikan kita. Tidak ada yang luput. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih jam 9 tepat saudaraku sekalian. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang Mudah-mudahan ada umur malam Jumat yang akan datang Pada waktu yang sama kita bertemu lagi Saya mohon maaf dan mohon doa Agar bisa selalu dibimbing Allah kita akhiri dengan doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh